Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan kenikmatan yang tidak bisa dihitung dan salah satu nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita adalah tafsilu ilmin nafi' kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mencari menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat ilmu-ilmu yang menghantarkan kita kepada pengetahuan apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebagaimana kita ketahui Allah menciptakan kita untuk satu tujuan yang agung yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui tujuan yang agung tersebut, ketahuilah barakallahu fikum kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar melalui kecuali melalui jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui ajaran dan petunjuk beliau. Sekian banyak orang keliru, menyimpang dalam prinsip agamanya, ketika dia membangun prinsip agamanya tidak di atas keinginan Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak cukup seorang hamba beribadah kepada Allah akan tetapi yang perlu dia ketahui beribadah kepada Allah yang benar itulah yang diinginkan dan tidak ada cara yang benar untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti mempelajari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin untuk menuntut ilmu iya menuntut ilmu agama adalah salah satu-satunya cara memahami kitabullah memahami sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita dapati diri kita cinta akan ilmu, cinta kepada majelis ilmu, ketahuilah barakallahu fikum itu adalah tanda kalau Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang faqih, orang yang paham akan agama ini, sehingga kita tergolong sebagai orang-orang yang Allah inginkan kepada dia kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan untuk dia, maka Allah akan fakihkan dia, pahamkan dia terhadap ilmu agama. Khairan di sini di dalam hadis ini nakirah. Fi kisar nakirah yang jatuh setelah konteks syarat. Sehingga kata para ulama usul nakirah di sini memberikan faidah umum. Jadi kebaikan yang umum, apakah kebaikan duniawi apalagi ukhrawi apabila Allah ingin kebaikan untuk dia Iya. Maka tandanya adalah Allah faqihkan dia Allah fahamkan dia akan ilmu agama ini. Dan kita ada pada kesempatan ini. Sehingga kami nasihatkan untuk dari kami yang pertama. Dan kepada ikhwanuna yang kedua. Untuk kita mengikhlaskan niat ini mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan di malam hari ini sebagai salah satu pemberat timbangan kebaikan kita di hari yang ketika itu tidak ada lagi manfaatnya anak dan tidak ada lagi manfaatnya harta. Ikhwanifillah azani Allah wa iyakum sebagaimana yang telah disepakati pertama kali bahwasanya pertemuan dengan kami, dengan Ana dalam hal ini adalah enam pertemuan atau kajian yang terkait dengan perkara-perkara tauhid. Dan alhamdulillah sedikit banyaknya kita telah mengambil faidah dari kitab kita yang pertama yaitu kitab Qawaidul Arba. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai kitab kita yang kedua dan kita mengambil syarah dari kitab al usulul Thalathah lil Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan membaca apa yang disyarah dijelaskan oleh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Iya, karena memang Tauhid itu adalah perkara yang pertama dan perkara yang diutamakan. Asas dari agama seorang hamba. Iya, kita akan mempelajari satu cabang ilmu yang mana cabang ilmu ini adalah asas dari agama kita. Perkara yang paling penting dari agama kita. Sampai-sampai ada dari kalangan orang-orang yang berpenyakit hatinya mereka menjadikan alasan dengan pelajaran tauhid untuk ahlu sunnah meninggalkan satu cabang ilmu yang juga penting, yaitu permasalahan manhaj, permasalahan prinsip, permasalahan al wal barok. Iya. Dengan alasan tauhid mereka katakan, "Na'am hendaknya mendahulukan tauhid, bukan membicarakan fitnah." Na'am. Ikhwani fillah azan ya Allah wa iyyakum ahlu sunnah mementingkan seluruh cabang-cabang ilmu. Ahlu sunnah tidak pernah melalaikan satupun dari cabang ilmu. Tidak akhlaknya, tidak adabnya, tidak muamalahnya, apalagi permasalahan tauhid. Ahlu sunnah dimanapun dia berada, pasti barakallahu fikum mementingkan perkara tauhid dan tidak melupakan perkara-perkara prinsip yang lain. Iya. Kita akan pelajari kitab ini dengan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di kitab yang dasar ini pun kita akan dapati bantahan dari ahlu syubhat tadi. Dari orang-orang yang menggunakan nah membuat tameng tauhid sebagai tameng untuk menutupi nah penyakit yang ada di dalam hati dia. Kita akan dapati bahwasanya permasalahan manhaj, permasalahan al-wala wal bara ada di dalam kitab Al-Usul Akalata. Bahkan di sana termasuk dari salah satu prinsip dari tiga hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Yakni kepada siapa dia harus memberikan loyalitasnya. Dan kepada siapa yang dia harus jauhi. Diajarkan di sana. Iya. Apalagi kita akan membaca penjelasan dari Syekh Ubaid Hafizahullah Ta'ala yang membuat kita semakin yakin bahwasannya naam manhaj permasalahan awal wala al bara adalah salah satu pondasi dari agama kita yang tidak boleh pula untuk dikesampingkan. Nah, dan kita akan dapat itu semua dan nanti kita akan mendapatkan berbagai macam obat dari penjelasan para ulama. Iya. Nah, tentang problematika yang kita hadapi, kesempitan-kesempitan yang kita hadapi ketika nah, kita berusaha menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, satu obat yang kita sendiri barakallahu fikum mengalaminya, mendapatkannya. Iya. Ketika Syekh Ubaid Hafidahullah nanti. Nah, ketika beliau berbicara tentang adab seorang dai. Salah satu adab seorang dai yang akan beliau jelaskan di dalam kitab ini, seorang dai tidak boleh larut dalam kesedihan ketika dia mendapati orang yang dia dakwahi, orang yang dia inginkan kebaikan, ternyata dia lebih memilih kesesatan dibandingkan petunjuk. Nah, karena Allah dengan hikmahnya telah menetapkan orang-orang yang disesatkan mereka tersesat dengan bayinah, dengan ilmu, dengan penjelasan. Iya, kita terobati. Nah, ketika kita melihat orang-orang terdekat kita ternyata lebih senang memilih kesesatan, nah, dibandingkan petunjuk, dibandingkan bimbingan para ulama, kita dapati obat di sana. Oh, ternyata ini memang kehendak Allah yang memang kita harus berpisah dengan mereka karena agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka barakallahu fikum kita memohon kepada Allah agar memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuahkan iman, membuahkan amal soleh, yang membuat kepribadian seorang muslim nah menjadi pribadi yang turut kepada Al-Qur'an, turut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadikan ilmu ini sebagai hujah alaina, sebagai il, naam sebagai hujah yang akan menuntut kita, yang akan memberatkan kita ketika kita meninggalkan al-amal dari ilmu yang telah kita pelajari. Khonifillah azan ya Allah wa iyyakum karena itu besar harapan kami kalau seandainya kita memiliki kitab tersebut. Iya, kalau kita juga masing-masing naam memiliki kitab tersebut. Naam, karena memang besar faidahnya dan sekali lagi kita adalah orang-orang dari kalangan mubtadiin, para pemula yang kita Nah berusaha untuk terus belajar menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Nah, kita meninggalkan barakallahu fikum muqaddimah dari Syekh Ubaid hafizahullah taala untuk kita langsung masuk ke dalam syarah dari kitab Al-Usul At-Tsalatsa. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤل قال المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم مسائل kata musannif kata penulis rahimahullah i'lam ketahuilah olehmu semoga Allah merahmatimu Sesungguhnya wajib atas kita mempelajari empat masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama al-ilmu. Masalah yang pertama adalah ilmu. Wa huwa ma'rifatullah dan ilmu itu adalah mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi dan mengenal nabinya wa ma'rifatu dinil islami bil adillah dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Ataniyah yang kedua al-amalu bihi mengamalkannya, mengamalkan ilmu. Atalithah yang ketiga ad-da'watu ilaih mendakwahkan ilmu. Ar-rabi'ah yang keempat as-sabru 'alal adza fihi bersabar atas gangguan dalamnya di dalamnya ini matan yang ditulis oleh al-allamah al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah qala Syekh Ubaid hafizahullah taala fi syarh amma ba'd adapun setelah itu pada ucapan beliau penulis i'lam rahimakallah hingga akhirnya hadhil jumlatu i'tada katsirun min ahli ilmi tasdira kutubihim biha jumlah ini jumlah kalimat ini banyak dari kalangan ahlul ilmi yang mereka biasa memulai buku-buku mereka dengan jumlah ini dengan kalimat ini. I'lam rahimakallah. Lima tashtamilu alaihi min luftin nazar. A'ni fi qawlihi i'lam. Dikarenakan apa yang terkandung padanya. Naam. Ini yani ada beberapa faidah. Ada beberapa keutamaan yang perlu kita memberikan perhatian kita pada kalimat ini yaitu pada kalimat i'lam iya. i'lam kata beliau amrun wa tanbihun adalah satu perintah dan satu peringatan tanbihu sami' lima yulqa ilaihi minal kalami li ahammiyatihi memberikan tanbih kepada pendengar akan apa yang akan diberikan kepada dia berupa kalam ya dan ini dibawakan karena pentingnya perkara tersebut yakni ketika ada satu perkara yang penting maka para ulama biasa memulai kitab beliau kitab mereka dengan kalimat i'lam dan ini pun adalah contoh dari Al-Qur'an Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan tentang pentingnya la ilaha illallah, Allah memulai dengan kalimat i'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidhanbik. Kama anna jumlah jumlata 'ala du'ai birrahmah lil mukhatab. Sebagaimana jumlah ini mengandung doa yakni doa rahmah kepada yang diajak bicara. Beliau setelah memberikan kalimat tanbih, i'lam, beliau iringi dengan kalimat doa rahimakallah. Wa hadhil masailu tata'allaqu bil amal. Dan masalah-masalah di sini ya, masalah yang akan dibawakan oleh penulis rahimahullah terkait dengan amalan. Arba'u masail, empat masalah. Wahia masailu amaliyah fid Empat masalah ini adalah masalah amaliyah di dalam agama. Ucapan beliau yang pertama al-ilmu. Iya. Al-ilmu diddul jahal. Ilmu itu adalah kebalikan dari kebodohan. Wahua ilmu itu adalah idraku hakikati syai' ala ma alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu dan pengertian ini adalah pengertian naam istilah naam secara istilah yang namanya ilmu itu adalah idraku hakikati syai pengetahuan terhadap satu hakikat alamahia alaih sesuai dengan apa adanya ya, kita mengetahui satu perkara sesuai dengan apa adanya idrakan jaziman dengan pengetahuan yang pasti tidak ada keraguan ya, sebagaimana contohnya kita mengetahui bagaimana kondisi bagaimana keadaan dari musalla an-nur ini karena kita sudah pernah mengunjunginya kita pernah sholat di sana dan kita pernah naam duduk bermajelis taklim di sana sehingga kita bisa menceritakan dengan benar apa adanya dengan pengetahuan yang pasti. Ini yang namanya ilmu. Berbeda dengan seseorang yang tidak mengetahuinya, lalu dia bercerita dengan hayalannya, ini tidak dikatakan ilmu. Nah, thumma fasarul ilma. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menafsirkan ilmu itu. Nah, ini Naam, definisi ilmu secara syar'i, secara syar'i. Kalau tadi definisi ilmu secara istilah. Definisi ilmu kata beliau wa huwa ma'rifatullah yang namanya ilmu itu adalah mengenal Allah wa ma'rifatu nabiyhi mengenal nabinya wa ma'rifatu dinil islami dan mengetahui agama Islam dengan dalil-dalil. Nah, sehingga kalau seandainya kita mendapatkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis perintah untuk berilmu, maka ya di situ yang diinginkan adalah ilmu agama. Ilmu yang terkait dengan Allah, ilmu yang terkait dengan amalan kita, ilmu yang terkait dengan Nabi kita. Ketika kita mendapatkan pujian terhadap ilmu di dalam Al-Quran ataukah di dalam hadis, maka pujian ilmu itu adalah untuk ilmu tentang Allah, ilmu tentang nabinya, dan ilmu tentang agama Islam ini. Iya. Ma'rifatullah yal imanu bih. Kata Syekh Ubaid, mengenal Allah adalah beriman kepadanya Wal imanu billahi yaqtadi al imana biwujudih. Iman kepada Allah ini menuntut keimanan akan wujudnya. Kita beriman akan wujud Allah. Wal imana birububiyatihi dan beriman akan rububiyahnya. Wal iman biuluhiyatihi dan yang keempat wal iman bi asma'ihi wa sifatihi. Ya, mengenal Allah terkandung padanya keimanan terhadap empat hal. Yang pertama kita beriman akan wujudnya. Yang kedua kita beriman akan rububiyahnya. Yang ketiga kita beriman akan uluhiyahnya. Yang keempat kita beriman akan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian Syekh melanjutkan. Wa ma'rifatu nabiyyina Muhammadin mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al imanu bi annahu rasulun minallah adalah beriman bahwasanya beliau utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah ya. dan yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil Kata Syekh Ubaid, hadhil jumlah tanbihun ilal qaidah. Iya. Ini jumlah ini, kalimat ini adalah tanbih terhadap satu kaidah allati istanbataha al ulama yang telah disimpulkan oleh para ulama dari Al-Qur'an dan sunnah. Dari Al-Qur'an dan sunnah. Apa kaidah tersebut? Kata beliau, Watilkumul qaidah, qaidah itu adalah al aslu fil ibadati al man'u illa binassin. Iya. Kaidah yang disimpulkan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah bahwasanya hukum asal pada ibadah itu dilarang. Hukum asal ibadah itu tidak boleh kecuali apabila ada nasnya kecuali apabila ada dalilnya. Maka dari sini hukum asal saum Ramadan tidak boleh sampai ada dalil dan kita dapati dalilnya. Salat ibadah kepada Allah tidak boleh. Naam, akan tetapi kita katakan menjadi wajib setelah ada dalilnya. Ini hukum asalnya. Iya. Sehingga setiap takarrub, usaha pendekatan diri kepada Allah bagi kita untuk mengadakan dalilnya. Mengadakan dalilnya. Jadi boleh apabila seseorang dari kalangan ahlu sunnah misalnya ditanya Pak Ustadz apa hukumnya maulid Nabi? Nah, nah Pak Ustadz ini tidak mengajarkan maulid Nabi tidak melakukan maulid Nabi. Boleh bagi sesat itu mengatakan, tanyakan dalilnya kepada yang melak melakukan. Iya. Kenapa? Al aslu fil ibadah al man'u illa binasin Hukum asal pada ibadah itu tidak boleh. Nah, jadi kalau mau bertanya, barakallahu fikum, na'am, tanya kepada orang yang melakukannya, ada tidak dalilnya. Kalau seandainya tidak, maka kembali kepada hukum asal hal itu adalah perkara yang dilarang di dalam agama. Nah, berbeda dengan permasalahan-permasalahan yang bukan ibadah. Iya, pada permasalahan-permasalahan adat yang dia tidak terkait dengan ibadah, ya, dari perkara-perkara yang mubah, maka hukum asalnya boleh kecuali ada dalil yang melarang bagaimana hukumnya makan opak kan ada dalilnya nah tidak ditanya iya dan tidak dikatakan makanan opak itu misalnya nah orang sudah maklum nah tidak dikatakan bidah kenapa ini bukan bagian dari aga, agama justru yang melarang wajib bagi dia untuk mendatangkan dalil kalau perkara tersebut tidak boh tidak boleh nah fatadayyunu wa taqarrubu wa ta'abbudu lillah la yakunu illa bin nasis sahih as sari Ini penting untuk kita garis atasi. Kata Syekh Ubaid, at-tadayyun beragama, wa taqarrub mendekatkan diri kepada Allah, wa ta'abbud beribadah kepada Allah, la yakunu illa bin nas tidak boleh dilakukan kecuali dengan ada nas dan nas itu kata beliau nas yang sahih lagi sahih nasnya harus sahih dan harus tegas menyatakan ini adalah bentuk ibadah ibadah ada seseorang yang mengatakan maulid nabi itu perlu dilakukan kenapa karena Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, perintah untuk bersolat selawat. Apa kaitannya? Nah, apa kaitan amalan tersebut dengan dalil ini? Kata Syekh Ubaid, ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah tidak boleh dilakukan kecuali dengan ada nas dan tidak cukup nas. Nas itu harus sahih, lagi sorry harus naam tegas nyata menunjukkan kalau perkara tersebut adalah perkara iba, ibadah. Nah, falaisa lil ijtihadi majalun fi isbati syai'in min ta'abbud. Kata beliau, tidak ada tempat untuk istihad. Ya. Tidak ada tempat untuk istihad dalam menetapkan satu perkara dari ta'abbud. Dari perkara iba, ibadah. Tidak ada tempat untuk seseorang beristihad menyatakan ini adalah ibadah kepada Allah. Semuanya harus dengan nas. Qala hafizahullah wa hadha dalilu imma kitabun. Dan dalil ini imma dia dari Alkitab, dari Al-Qur'an. Wa imma sunnah atau dia dari sunnah. Wa imma ijma'un an salafil ummah atau yang ketiga dia adalah kesepakatan dari salaf umat ini, pendahulu umat ini. Ala annallaha amara bikada, bahwasanya Allah memerintahkan perkara terse tersebut. Nah, Yurwa an Amiril mu'minina Ali ibn Abi Talibin telah diriwayatkan dari Amiril Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu annahu qala Ali berkata Lau kana ad-dinu birra'i lakana batinul khuf aula bil mashi min a'la. Kata Ali radhiyallahu anhu, kalaulah agama itu dengan ro'yu dengan akal, niscaya bagian bawah dari khuf dari sepatu ya itu lebih utama diusap dibandingkan bagian A atas seseorang yang berwudu dalam keadaan dia telah mengenakan sepatu ataukah kaos kaki dan ketika memasukkannya dia dalam keadaan telah bersuci, nah boleh ketika itu dia berwudu dan mencukupkan mengusap sepatunya, tidak lagi membuka dan mencuci kakinya. Nah, mana yang diusap? Tentu kalau kita main logika barakallahu fikum, bagian bawah yang kita akan usap karena ini adalah bagian yang langsung naam bersentuhan dengan kotor kotoran. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan pengusapan khuf itu bagian atas. Bagian atas. Kata Ali, kalau seandainya agama itu dengan akal, dengan logika, niscaya bagian bawah itu lebih utama dibasuh, diusap dibandingkan bagian A, atas. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya amrun ta'abbudi perkara-perkara ibadah itu mesti harus ada nas yang sahih lagi sahih wa hadza matafaqat alaihi kalimatul a'immah kata Syekh Ubaid dan ini adalah perkara yang telah disepakati oleh para a'immah mereka satu kalimat dalam hal ini a'immatul islam min ashabil madzahibil arba'ah dari imam-imam Islam, tokoh dari madhab yang empat, al-imam Naam <clears throat> Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, al-imam Malik, al-imam Syafi'i dan al-imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Ala anna dina mereka sepakat bahwasanya agama itu dalil dengan dalil. Nah, kotoh jelas? Nah, akan semakin jelas kalau untuk punya kita. Naam barakallahu fikum. Wa kana al-Imam Malik rahimahullah yaqulu ba'da darsih dan dulu Al-Imam Malik rahimahullah pernah berkata setelah pelajarannya Kullu kalamin fihi makbulun wa mardud semua kalam semua pendapat itu bisa diterima dan padanya bisa ditolak illa kalam sahibi hadal qabri kecuali kalamnya penghuni kuburan itu yakni nabiya beliau memaksudkan nabi sallallahu alaihi wasallam walihada kata Syekh Ubaid karena itulah fa inna ahla sunnati wal jamaati ahla salafiyah yazinuna aqwalan nasi wa a'malahum bimizanaini la thalitha lahumah karena itulah Sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah ahlu salafiyah mereka menimbang ucapan-ucapan manusia, amalan-amalan manusia dengan dua timbangan tidak ada yang ketiga. Dengan dua timbangan tidak ada yang ketiga. Wadanikum al-mizanan dan dua timbangan tersebut adalah an-nas wal ijma. Ada tidak nasnya, ada tidak ijma'nya. Nah. Fannasu yashmalul kitab wa sunnah. Nas dia nah mencakup kitab dan sunnah. Faman wafaqa nasan barang siapa yang dia sesuai cocok dengan nas atau dia sesuai dengan ijma' kubila minhu akan diterima dari di, dia. Diterima pendapatnya, diterima ucapannya, diterima fatwanya. Nah, wa man khalafa nassan au ijma'an tetapi barang siapa yang menyelisihi ijma', menyelisihi nas, iya, rudda alaihi qauluhu wa fi'luhu. Ucapannya, perbuatannya akan ditolak. ditolak. Nah, kemudian dari ucapan musannif, dari ucapan penulis wa ma'rifatu dinil islami bil adillah mengenal agama Islam dengan dalil maksudnya al-wukuf inda dalil fi ta'abbud berhenti dengan dalil ketika beribadah jadi dia tidak melewati dalil tidak lancang terhadap dalil dalam permasalahan ibadah ibadah hadza huwa syartul mutaba'ah ini dia syarat mutaba'ah li'anna kulla ibadatin la laha min syartain Kata Syekh Ubaid, karena setiap ibadah, semua ibadah mesti padanya ada dua syarat. Hatta tanala indallahil qabul atau tunala indallahil qabul hingga dia bisa mendapatkan qabul penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya hingga amalannya naam atau prinsipnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhanikumus syartanihuma. huma dan dua syarat itu adalah tajridul ikhlasi lillahi wahdah. Iya, mengeksakan keikhlasan untuk Allah saja. Yani dia berikan amalan itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesyirikan padanya. Syarat yang kedua kata beliau, wa tajridul mutaba'ah li Rasulillah mengesahkan mutabaah yang menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya panutan contoh tauladan bagi dia. Nah, hadhil mas'alatul ula. Ini nah, ini dia masalah yang pertama. Wa satu usulin dan dia tiga usul. Ya. tiba ada ma'rifatillah. Ya. Wa ma'rifatin nabihi wa dinil Islam. Ya. Atau di ba'du ma'rifatullah. Akan datang nanti. Akan datang setelah ini ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Naam. <clears throat> Baik. Qala al-musannif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala al-mas'alatu tsaniyah. Sekarang kita masuk ke masalah yang kedua. Al-amalu bihi. Mengamalkannya. Mengamalkan al-ilmu. Qala Syekh Ubaid hafizahullahu taala wal mas'alatu tsaniyah hiya al-amalu bihadha din Masalah yang kedua adalah beramal dengan agama ini. Ay al-amal bidinillah, mengamalkan agama Allah. Fa inna tamratal ilmi al-amalu. Karena sesungguhnya buah dari ilmu adalah amal. Fal ilmu duna amalin, ilmu yang tidak diiringi dengan amal, ilmu yang tanpa amal, kasyajaratin la tamratalaha ibaratnya seperti pohon yang tidak berbuah. Eh, pohon yang tidak menghasilkan buah. Eh, kala Abdullah ibnu Mas'udin berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Kunna la natajawazu ashra ayatin min fami Rasulillah Dulu kami tidak pernah melewati sepuluh ayat dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta nata'allama maknaha hingga kami mempelajari maknanya wal amala biha dan mengamalkannya. Iya. Faqala beliau mengatakan kunna nata'allamul ilma wal amal. Dulu kami belajar ilmu dan juga amal. Kami belajar ilmu dan amal. Fa innal ilma ma'al amali sahih bi syurutihi hujjatun lil abdi indallah. Kata Syekh Ubaid, karena ilmu yang diiringi dengan amalan yang sahih, yang sesuai dengan syarat-syaratnya, ini adalah hujah yang akan membantu seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an akan membela dia. Naam, saumnya akan membela dia, sodakohnya akan membela dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza ijtama'a ilmun wa amalun sahihun bi syartaihi sabiqain kana dzalikal ilmu hujjatan lil 'abdi inda rabbih. Apabila terkumpul ilmu dan amal yang sahih, ilmu dan amal yang sesuai dengan dua syarat yang terdahulu, apa syaratnya tadi? tajridul ikhlas lillahi wahdah dan Tajridul mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila terkumpul ilmu dengan amalan yang sahih sesuai dengan dua syarat yang terdahulu, maka ilmu itu akan menjadi hujah yang akan membantu seorang hamba di sisi Allah, di sisi Rabbnya Azza wa Jalla. Nah, takhallafa anil ilmi al amalu Dan apabila Naam Amal itu menyelisihi ilmunya Ya Maksudnya ilmu itu tidak diiringi dengan amal Kanal ilmu hujatan alal abdi Maka ilmu itu nanti akan menjadi hujah Yang akan menghakimi menuntut hamba tersebut Yang akan memberatkan hamba tersebut Wa kanal insanu syabihan bil maghdubi alaihim. Dan ketika itu dia akan menjadi orang yang mirip dengan orang-orang yang al-maghdub alaihim. Orang-orang yang Allah murkai. Wahumul Yahud. Dan mereka para Yahudi. Summu magduban alaihim. Mereka disebut sebagai orang-orang yang dimurkai li'annahum lam ya'malu bi ilmihim karena mereka tidak mau beramal dengan ilmu yang ada pada mereka. Ilmu hanya dijadikan sebagai faidah belaka, pengetahuan belaka. Tidak menghasilkan amal, tidak merubah akhlak, tidak merubah kepribadian seseorang menjadi lebih baik. Fa in kana amalun biduni ilmin. Kebalikannya kata Syekh Hudaib. Apabila amalan itu tidak diiringi, tidak disertai dengan ilmu, kanal jahlu wa takhabbut fil ibadah. Maka yang ada adalah kebodohan dan serampangan dalam ibadah. Fa asbahal insanu syabihan bin nasara dan orang itu akan menjadi seseorang yang mirip serupa dengan orang-orang Nasrani. Kenapa Nasrani? Li'annahum ya'budunallaha ala jahlin wa dhalalin. Karena Nasrani adalah orang-orang yang ibadah kepada Allah dengan kebodohan dan dengan kesesatan. Nah, dikatakan oleh Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah Sufyan bin Uyainah mengatakan, iya, kanu yakulun. Dulu para ulama salaf mengatakan, man fasada min ulama'ina fihi syabahun minal yahud. Ya, para ulama kita dulu, ya, kata Sufyan, mengatakan, barang siapa yang rusak dari kalangan ulama-ulama kita, maka padanya ada kemiripan dengan Yahu, Yahudi. Dia ulama tapi dia rusak. Nah, ilmunya tidak membuahkan amal. Maka pada orang-orang yang seperti ini ada kemiripan dengan Yahudi. Wa man fasada min ubadina dan barang siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita fafihi syabahun minan nasoro maka padanya ada kemiripan dengan orang-orang nasrani. I, gemar ibadah tetapi tidak didasari dengan ilmu. Barakallahu fikum. Naam, sehingga ada filsafat kucing, ada filsafat kerbau. Naam, ya, kalau mau belajar, naam, enggak usah capek-capek ke Madinah. Naam, cukup seperti kucing. Lihat kucing, kalau dikasih ikan, ya dia akan makan dengan tenang di sisi sang tuan. Tapi kalau seandainya kucing itu mencuri ikan tersebut, dia akan lari tidak akan pernah bisa makan di sisi sang tuan. Kucing ini mengetahui halal dan haram. Nah, barakallahu fikum. Iya. Mau disamakan dengan kucing? Nah, biar mereka yang seperti kucing. Wa fil hadis sahih dan di dalam hadis yang sahih. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar akan didatangkan seseorang nanti pada hari kiamat yang akan dilemparkan dijebloskan ke dalam neraka fatandaliku aktabuhu finnar ya terburai usus-usus orang ini fayaduru kama yadurul himar birrahah dia akan berputar seperti berputarnya himar keledai di rohah. Rohah itu alat giling. Iya, untuk menggiling tepung atau apa dengan kekuatan dari keledai. Ada gambaran, ha? Baik, barakallahu fikum. Fayajtami'u ahlun nari alaih. Maka penduduk neraka akan berkumpul mengelilingi orang ini. Fayakulun. Ahlun neraka akan mengatakan, Ay fulan Wahai fulan, masya'nuk. Ada apa denganmu? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah dulu kamu ini orang yang memerintahkan kami memerintahkan perkara yang ma'ruf dan bukankah dulu kamu orang yang melarang kami dari kemungkaran? Iya. Maka orang itu mengatakan kuntu amurukum bil ma'ruf wa la Dulu memang aku memerintahkan kalian perkara yang ma'ruf, tetapi aku tidak melakukannya. Iya. Wa anhaakum 'anil mungkar wa ati. Dan dulu aku melarang kalian dari kemungkaran tapi aku sendiri melakukannya. Nah, iya. Ini enam jeleknya akibat dari orang-orang yang mereka na'am barakallahu fikum punya ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Qala Syekh Ubaid hafizahullah taala wa qadiman qalu dan dahulu orang-orang mengatakan ya ada kalimat hikmah dari kalangan orang-orang Arab terdahulu wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadal watan seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia muadab. Dia diadab sebelum diadabnya para penyembah patung. Nah, para penyembah berhala. Hadihil mas'alah tetaniyah Ini masalah yang kedua. Ba'dal ilmi. Masalah yang kedua setelah ilmu. Iya. Yaitu masalah beramal dengan ilmu. Nah. Baik insyaallah ini yang kita baca barakallahu fikum sengaja kita tidak memperpanjang majelis mudah-mudahan enam tidak terjadi uh, apa namanya bosan atau jenuh mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya yang pertama dan untuk ikhwanuna yang kedua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membarokahi majelis kita ini dan mengampuni dosa-dosa kita Nah,